Jadi uh, kitab yang akan kita kaji. Insya Allah ini kitab Syama'il Muhammadiyah yang berisi eh, sifat-sifat uh, dan keterangan-keterangan baginda Nabi Muhammad SAW yang ditahkik dan ditarik oleh uh, Syekh Said Ibn Abbas الجليبي ya al baik dan mohon maaf tadi agak sedikit terlambat sebab ini sedang persiapan live streaming dan ini perdana uh, live streaming di Facebook. Sebelumnya biasanya live streaming di YouTube. Sekarang uh, sedang ini apa? Sedang mengulik uh, live streaming di Facebook. Baik. Jadi ikhwani fidin wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Berbicara tentang uh, baginda Nabi Muhammad SAW, tentu kita uh, selaku muslim dan muslimah mesti mengetahui bahwasanya uh, atau mesti mengakui bahwasanya tiada sosok yang lebih hebat, yang lebih sempurna, lebih mulia, eh, lebih layak untuk diagungkan, eh, lebih layak untuk dicintai kecuali eh, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada sosok manapun di dunia ini yang keistimewaannya melebihi Ya. baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa ada orang yang lebih mulia, lebih hebat, atau bahkan kita uh, mengatakan bahwasanya uh, apa ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab sudah menjadi hak bagi Rasulullah SAW. Ya, sudah menjadi hak bagi Rasulullah SAW untuk dicintai. Gitu ya. Untuk dicintai. Jadi jangan sampai ya kecintaan kita terhadap uh, tokoh-tokoh yang ada di dunia sekarang itu lebih besar uh, eh, cintaan terhadap beliau ini daripada kecintaan terhadap uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi dalam Al-Quran yang surah al taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil الْفَاسِقِينَ. fasiqin. Jadi dalam Al-Quran surah Taubah ayat ke-4 tersebut Allah Ta'ala menegaskan, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, wa ashiratukum kaum keluargamu wa amwalunik taraftumuha ya dan harta kekayaan yang kamu usahakan ya wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kamu sukai ahabba ilaikum minallahi wa rasulih adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya wa jihad fi sabili dan daripada berjihad di jalannya fatarabbasu maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin ya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik. Jadi Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut di dalam tafsir beliau ya tafsir Al-Qur'an Al-Azim beliau menegaskan bahwasanya jika hal-hal yang tadi itu ya yang disebutkan di dalam ayat tersebut ya abna ya kemudian ikhwan kemudian azwaj para istri asyirah para keluarga wa amwal harta wa tijarah dan bisnis perniagaan wa masakin ya, maskan tempat-tempat tinggal itu jika hal-hal ini lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalan Allah maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa uh, kalian begitu ya. Jadi kalau seandainya kita lebih mencintai tokoh semacam pemain bola atau artis maka daripada Rasulullah SAW, maka tunggulah musibah dan kecelakaan atau malapetaka yang akan menimpa. Baik. Jadi e, kalau misalkan kita lebih mencintai artis atau lebih mencintai pemain sepak bola daripada Rasulullah SAW, tentu ini menjadi musibah dan malapetaka bagi kita dan uh, tidak ada kebaikan bagi kita dalam hal ini uh, di dunia ya seandainya kita lebih mencintai tokoh eh, tokoh-tokoh yang lain daripada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan Umar radhiyallahu anhu itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, La anta ahabu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Jadi kurang lebih Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri." Kemudian Nabi SAW eh, bersabda, "La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik." Ya, Kata Rasulullah SAW, tidak. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Demi yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Taib. Tidaklah imanmu itu sempurna hingga aku menjadi orang yang engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya. Jadi kata Umar, aku ini mencintai engkau. Oh, wahai Rasulullah, gitu ya. Engkau ini adalah orang yang paling aku cintai eh, kecuali daripada diriku sendiri itu. Jadi di seluruh dunia ini Umar mencintai Rasulullah SAW melebihi apapun kecuali atas dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW menolak. Ya. Tidak, ya. lah kalau seandainya engkau ingin iman yang sempurna, maka cintailah e, diriku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, eh, fa innahu al-an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Kalau begitu, maka sekarang demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, mendengar ucapan Umar seperti itu ya, jadi akhirnya Umar rujuk. Akhirnya Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu lebih ia cintai daripada dirinya sendiri dan daripada uh, segenap makhluk di seluruh alam semesta. Setelah Umar mengatakan demikian, mengakui demikian, maka Rasulullah SAW berkata, Al-ana ya Umar. Maka saat inilah wahai Umar ya. Al-ana ya Umar. Saat inilah wahai Umar. Eh, kurang lebih maknanya adalah saat inilah wahai Umar imanmu telah sempurna. Baik. Ini hadis riwayat Abu bukhari Ya. Jadi bahwa kecintaan terhadap Rasulullah SAW itu tidak boleh uh, kurang daripada kecintaan terhadap yang lain harus melebihi kecintaan terhadap yang lain ya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain ya muttafaq alaih la yu'minu ahadukum tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ya, sampai aku menjadi orang yang paling dicintai daripada anaknya wa walidihi dan daripada orang tuanya wa nasi ajma'in. Ya, dan manusia seluruhnya. Ya. Baik. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ini mencakup e, tiga jenis kecintaan manusia. Ya. Jadi disebutkan di sini faedah hadis ini disebutkan min waladihi. Ya. So, e, eh, kecintaan kasih sayang terhadap anak begitu. Ya. Kecintaan terhadap e, atau kasih sayang terhadap anak ya. Ini bagian daripada uh, kecintaan yang lahir daripada fitrah manusia. Begitu juga terhadap orang tua. Jadi kalau kecintaan terhadap anak ini kecintaan yang apa? Yang menyayangi. Kemudian wawalidihi kepada orang tua ini kecintaan yang menghormati. Ya. Jadi nasi ajmain kecintaan untuk eh, menghargai begitu ya nasi ajmain maka seolah-olah eh, ketiga sifat dari cinta ini terkumpul ya, harus terkumpul kepada eh, kecintaan terhadap Rasulullah SAW ya jadi kalau seandainya kita mencintai istri kita kemudian mencintai anak-anak kita, dan mencintai orang tua kita yang telah eh, melahirkan kita, maka kecintaan terhadap Rasulullah SAW ini harus eh, kecintaan yang lebih dari ketiga eh, hal tersebut. Bahkan terkumpul seharusnya kecintaan dari kecintaan dari ketiga hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi inilah bahwa di dalam Islam kecintaan terhadap Rasulullah SAW itu merupakan perkara yang dan uh, lihat betapa Rasulullah SAW telah mengorbankan banyak hal terhadap umat ini. Rasulullah SAW telah berjuang mati-matian ya memenuhi perintah Tuhannya ya menyeru manusia ke jalan Allah. Baik. Dan kecintaan terhadap kecintaan terhadap Rasulullah ini e, tidaklah muncul kecuali dari hati yang bersih. Orang-orang yang hatinya kotor maka e, mereka akan membenci Rasulullah. Karena orang-orang yang hatinya kotor mereka mencintai kebenaran dan Eh, eh, mereka membenci kebenaran dan mereka membenci eh, orang-orang yang membawa kebenaran. Baik. Karena itu insya Allah kita dalam hal ini membaca syama'il e, tentu tujuannya adalah semata-mata agar tumbuh kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya eh, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul? Tak kenal maka tak sayang. Orang-orang yang eh, mengaku eh, mencintai dan mengenal Rasulullah SAW, ya, itu eh, bisa dibuktikan dengan amal gitu. Ya. Tapi sekarang amal yang menunjukkan cinta antara Rasulullah tidak ada. Ya. Hampir hampir hilang di kebanyakan individu kaum muslimin. Ya. Maka boleh jadi eh, faktor yang menyebabkan hal itu semua adalah karena belum kenalnya mereka dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi insya Allah kita eh, dalam hal ini niat kita adalah semata-mata agar kita mampu mencintai Rasulullah SAW. Tumbuh kecintaan kita terhadap eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya nanti kita mampu menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya yang membela agamanya, yang mencintai agamanya, yang menghidupkan sunnahnya. Baik. Dan kemudian yang mengajarkan uh, ajaran Rasulullah SAW kepada anak generasi kita terus. Baik. Dan inilah kita uh, akan bahas satu persatu berkenaan dengan sifat dan keterangan daripada Rasulullah SAW. Ya. Mulai dari sifat fisik, kemudian uh, sifat uh, kepribadian, ya. Kemudian dan lain-lain yang berkenaan dengan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Yeah. Sebelum itu kita terlebih dahulu membahas tentang uh, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Jadi Syama'il Al-Muhammadiyah ini adalah di antara karya Al-Imam eh, At-Tirmizi rahimahullahu taala anhu. Baik. So, قد صنف الإمام الترمذي كتاب الشمائل هذا وقسمه إلى أبواب ya. Jadi dalam uh, mukaddimah kitab Asy-Syama'il uh, tahqiq Syekh uh, Al-Julaimi atau Al-Jalimi itu dikatakan bahwasanya Al-Imam At-Tirmizi ini telah menyusun uh, kitab Asyamail dan telah membaginya ke beberapa bab ya. Baik. Wa kulla nazirin ila nazirihi. Ya. Uh, kemudian mengumpulkan berbagai uh, nazir ya. Uh, berbagai elemen ya berbagai elemen, berbagai apa perkara-perkara yang uh, mengarah kepada syama'il ya al-Muhammadiyah ya, sifat-sifat yang melingkupi uh, daripada pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana bihamdillah kitaban eh, azimul waqa' jamul fawaid kasirun naf gitu ya ya jadi kitab Syama'il Muhammadiyah ini ini merupakan uh, kitab yang uh, agung begitu ya kemudian kitab yang uh, fawaid atau faidah manfaatnya bagi kaum muslimin uh, besar ya berbobot begitu. Dan manfaat dari kitab ini bagi kaum muslimin banyak. Ya. Sogirul hajmi kasirul ain. Ya. Kitab ini meskipun uh, dari sisi ukuran kecil, meskipun dari sisi ukuran tidak besar ya, tidak berjilid-jilid sebagaimana kitab uh, Al-Imam At-Tirmizi yang lain. Namun kitab ini mengandung banyak ilmu yang luar biasa yang boleh jadi tidak ditemukan di kitab uh, Al-Imam At-Tirmizi yang lain, begitu ya. Jadi meskipun ukurannya kecil, meskipun ukurannya tidak besar, namun faidah atau uh, ilmu yang ada di dalam kitab ini uh, banyak gitu ya baik Masya Allah mustamila ala ma yajidil iman Masya Allah itu ya kemudian waqad ihtamma bil ulama la immatu wa asnau alaih ya jadi eh, para ulama dan para imam ini telah memberikan perhatian terhadap kitab ini. Kemudian telah eh, memberikan uh, pujian para ulama terhadapnya. Dan inilah yang nubzah, ya. Inilah uh, beberapa ucapan yang diucapkan oleh para ulama uh, berkenaan dengan kitab ini. Ya. Qala al-Hafidh Ibn Katsir fil Bidayah di antaranya adalah Al-Hafidh Ibn Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Qad sannafa an-nasu fi hadha qadiman wa hadisan kutuban katsiratan. Ya. Mufradatan wa ghairu mufradatin. Ya. Jadi sebetulnya manusia telah banyak uh, menyusun di dalam bab ini, di dalam bab Syama'il, kitab uh, baik itu yang lampau ya, jadi yang jadul maupun yang terbaru. Taib. Wa min ahsani man Fi wa ذلك al Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa عيسى Sa'urah al الترمذي rahimahullah. Ya. Jadi uh, eh, Al Hafiz Ibnu Katsir ingin mengatakan bahwasanya meskipun sudah banyak karya uh, di dalam uh, Syama'il Muhammadiyah ya meskipun sudah banyak uh, kitab yang memuat uh, keterangan uh, sifat dan fisik daripada Rasulullah SAW, namun di antara yang uh, telah memberikan karya yang sempurna, ya, yang memberikan uh, faidah yang banyak, ya, yang telah menyusun kitab dengan sangat baik, ya, bahkan bisa dikatakan yang terbaik di antara mereka yang menyusun dalam bab ini itu adalah Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmizi. Ya. Ya. Afrada fi hadzal ma'na kitabahu al-masyhur bisyama'il. Ya. Maka uh, Al-Imam At-Tirmizi telah menyusun secara khusus kitab berkenaan dengan Syama'il ya eh, sifat dan keterangan Rasulullah SAW al masyhur bisyama'il yang masyhur yang dikenal dengan uh, apa kitab asy-syama'il wa nabihi sama muttasil wa nahnu itu ya kemudian waqala Syekh Abdul Rauf Al-Munawi ia berkata Wa inna kitab syama'il li'ilmi riwayah wa ilmi dirayah dari Imam At-Tirmidzi ja'alallahu qabrahu raudatan. Ya. Jadi uh, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi ini mengatakan bahwasanya kitab Syama'il ini merupakan kitab yang tidak hanya berfaedah uh, berfaedah di dalam hal riwayah tapi juga berfaedah di dalam hal diroyah begitu ya. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari sisi riwayah. Kemudian kita juga bisa mengambil manfaat dari sisi diroyah. Ya. Fa inna kitab syama'il ya ilmi riwayah wa ilmi diroyah Imam At-Tirmizi kitabun wahid fi babihi ya faridun fi tartibihi wasti'abihi ya jadi uh, Al-Munawi ingin menegaskan bahwasanya kitab Syama'il ini yang uh, bermanfaat secara riwayah dan diroyah itu merupakan satu-satunya kitab di dalam bab ini, di dalam masalah ini ya yang farid Fitarti bihi ya yang apa dalam penyusunannya ini sangat-sangat uh, elok begitu ya. Baik. Wasti'abihi dalam penyusunannya sangat elok dan dalam istiab istiab itu adalah dalam hal cakupan uh, kitab ini ya. Jadi uh, Al-Imam At-Tirmizi telah merangkum kitab yang uh, mencakup banyak hal daripada sifat dan keterangan Rasulullah SAW dan telah menyusunnya dengan cantik ya. Baik. Ya. Walam, walam ya'ti lahu ahadun bimamasil wala bimumasil wala bimusyabih ya jadi tidaklah se seorang pun ya datang daripada ulama Islam e, dengan kitab yang semisal atau yang mirip dengan kitab e, Syama'il Muhammadiyah gitu ya. Jadi kitab ini betul-betul unik, betul-betul sangat ini apa? sangat eh, elok ya, sangat cantik tadi ya farid fitar tibihi wasti'abihi begitu sangat unik sangat menarik sangat uh, cantik yang tidak datang seorang pun daripada ulama Islam yang mendatangkan kitab sebagaimana yang didatangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Salaka fihi manhajan badi'an. Ya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Jadi uh, itu adalah pendapat Al-Munawi. Kemudian pendapat bula Ali Ibn Sultan Muhammad al qori ya. Ia berkata, "Wa min ahsani ma sunnafa syama'ilihi wa akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi di antara uh, yang terbaik di dalam uh, syama'il ya, kemudian di dalam uh, apa keterangan berkenaan dengan akhlak Rasulullah SAW ya kitab yang menjelaskan hal itu itu yang terbaik diantaranya adalah kitab At-Tirmizi Al-Mukhtasar Al-Jami ya fi baik ya jadi uh, Imam At-Tirmizi ini termasuk yang telah mengeluarkan kitab berkenaan dengan syama'il dan akhlak Rasulullah SAW ini dengan yang terbaik ya. Taib. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu diantara komentar para ulama berkenaan dengan kitab Asy-Syama'il Imam At-Tirmidzi ya. Nah, coba kita lihat biografi Al-Imam At-Tirmidzi ya. Nah. Jadi itu pujian uh, para ulama terhadap kitab Syama'il Muhammadiyah ya, sebagian ya. Sebagian pujian para ulama terhadap kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, sekarang kita uh, lihat profil daripada Al-Imam uh, eh, At-Tirmizi rahimahullah. Ya. Baik. Nah. Baik, kita lihat Tarjamatul Imam At-Tirmizi Musannifu Kitab Asy-Syama'il. Jadi kita lihat profil dari Al-Imam At-Tirmizi dan uh, apa bagaimana perjalanan rihlah ilmiah beliau. Ya. Jadi huwal hafiz al-imam al-alam al-bari' Abu Isa Muhammad ibn Isa Ibnu Saurah, Ibnu Musa, Ibnu Dohak, As-Sulami, Ad-Dorir, Al-Bugi, At-Tirmizi. Jadi nama beliau adalah Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah atau Ibnu Surah Ibnu Musa Ibnu Dohak As-Sulami ad Al-Bugi At-Tirmizi. Ya. Wakila huwa Muhammad ibn Isa ibn Yazid ibn Saurah ibn Sakan ya. ya. E, dikatakan pula nama beliau adalah Muhammad ibn Isa ibn Yazid ibn Saurah ibn Sakan. Wa yuqal dan dikatakan pula huwa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Shaddad ibn Isa. Baik. ya nisbatuhu as-sulami ya jadi as-sulami nisbat bagi beliau ya bidum misin nisbatan ila bani sulaim ya musoggoron ya Baik. Jadi uh, apa Sulami ini merupakan uh, nisbat yang dimiliki oleh Al-Imam at tirmizi ini ke Bani Sulaim. Ya. ya. Ke Bani Sulaim. Ya. Wa ammal bugi batun ila bugi Koryah min kuro tirmiz. ya. Jadi bugi itu adalah Eh, salah satu perkampungan di perkampungan Tirmiz. Ya. Nanti Tirmiz ada penjelasannya di bawah. Baik. Ya. Nusiba ilaiha liwafatihi fiha. Jadi kenapa Imam Tirmizi juga disebatkan kepadanya Al-Bugi sebab Al-Imam At-Tirmizi wafat di tempat tersebut. Kemudian sini katakan ad-dorir. Wa qad ikhtulifa fihi hal wulida akmah. Ya. Am wulida mubsira. Jadi di dalam uh, biografi Al-Imam At-Tirmizi ya kita temukan bahwa uh, beliau rahimahullah uh, sempat lahir dalam kondisi eh, buta ya tidak bisa melihat ya. Namun ini menjadi persisian para ulama apakah ia lahir beliau lahir dalam keadaan buta tunanetra tidak bisa melihat atau lahir dalam keadaan normal. Ya. Wasohi qala Zahabi berkata Al Imam Az Zahabi wasohi annahu adarra fi kibarihi ya ba'da rihlatihi wa kitabatihi al-ilm yang betul adalah bahwasanya al-Imam At-Tirmizi ini beliau mengalami kebutaan di usia senja beliau ya setelah beliau melakukan rihlah ilmiah ke berbagai negeri dan telah menulis banyak kitab. Itu pendapat Al-Imam Az-Zahabi. Wat Tirmidzi hiya nisbatuhu al-mashhurah walati uh, urifa biha bainal 'am wal khas ya. ya. Jadi Tirmizi ini adalah uh, nisbat yang paling masyhur ya. Nisbat yang paling terkenal bagi Al-Imam At-Tirmizi maka kita menyebut beliau sebagai Al-Imam At-Tirmizi. Begitu. Padahal nama beliau sebetulnya adalah Muhammad Ibnu Isa, ya. Muhammad Ibnu Isa. Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah itu ya. Tapi eh, kita mengenalnya sebagai At-Tirmizi gitu ya. Jadi soal nisbat ini ini kita bisa mengatakannya sebagai As-Sulami bisa juga kita mengatakannya Al-Bugi, bisa juga kita mengatakannya At-Tirmizi. Ya. Namun yang paling masyur di antara nisbat itu semua tentu saja adalah At-Tirmizi. Ya. Wahia nisbah ila dan nisbat ini ke Tirmiz. Ya. Begitu. Tirmiz itu adalah Madinatuhu alati nasyafiha. Adalah kota di mana Al-Imam At-Tirmizi tumbuh ya, di sana. Ya. Wahia taqaw ala dhuffati syamaliyati li nahri Jaihun eh, Amudaria Syamali Iran ya. Jadi Tirmiz ini uh, berada di sebelah Syamal ya. Syamal itu uh, utara ya. Baik. Jadi sebelah utara Iran. Wahia fathita wa kasil mim ya. Tarmiz ya. Jadi sebetulnya nama wilayahnya adalah Tarmiz. Taib. Kama huwa lisanu ahliha sebagaimana itu uh, merupakan penyebutan dari ahlu uh, eh, Tirmiz, ya, Tarmiz. Kama zakaru asamani. Taib. Jadi itulah Eh, nisbat bagi al-Imam At-Tirmizi. Ya. Nisbat bagi al-Imam At-Tirmizi eh, daripada kota Tarmiz ya. di sebelah uh, utara kota Iran sekarang, negara Iran sekarang. Taib. Mauliduhu. Ya. Kelahiran Al-Imam At-Tirmidzi lam yubayyin al-mu'arrikhun sanata maulidihi ala tahdid. Jadi para mu'arrikh, para ahli sejarah, para ahli tarikh, ini belum menjelaskan secara pasti kapan lahirnya Al-Imam at tirmizi Ya. Wa inna ma arrahuha bil aqdil awal ya jadi uh, sebagian ulama seperti Az-Zahabi ini kita katakan ulida fi hudud sana asyar wa mi'atain ya. Jadi uh, di sini dikatakan Imam Az-Zahabi Al-Imam At-Tirmidzi lahir pada Eh, tahun sekitar tahun 210 ya wala'allahu wulida sana tis'ah wa mi'ataini baik dan boleh jadi ya memang alimah imam at ini lahir pada tahun 209 Hijriah di al-aksar ala annahu tufiya sanah Eh, mi'atain wa tis'a wa Dan sebagian besar para ulama tarikh menjelaskan bahwasanya Al-Imam At-Tirmizi wafat pada tahun 279 Hijriah. Wa Zahabiu berkata Al-Imam Az-Zahabi innahu kana min abna'is sab'in. Al-Imam At-Tirmizi ini termasuk orang yang berusia 70-an. Ya. ya, berusia 70-an. E, eh, sebagaimana usia-usia umat baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Kemudian bagaimana tumbuh dan berkembangnya Al-Imam At-Tirmizi serta rihlah ilmiah di dalam menuntut ilmu. Ba'da'an syabbal Imam At-Tirmizi ya. Jadi setelah uh, agak dewasa ya menjadi seorang pemuda Al-Imam At-Tirmizi uh, menuntut ilmu minasyuyukh fi baldatihi. Ya menuntut ilmu daripada para masyaih, para guru di negerinya sendiri. Ya. Uh, eh, wasuyuh Khurasan ka Ishaq ibnu Rohuyah. Ya. Eh, termasuk juga mengambil ilmu dari para masyaih Khurasan. Seperti Ishaq ibnu Rohuyah wa Muhammad ibn Amr As-Sawwaq. Kemudian mengambil ilmu kepada Muhammad ibnu Amr As-Sawwaq. Ya. Sumartahala ilal Iraq wal Hijaz wa sami'a min ulama'ihim wa intahala ila ghairi dhalika min al-buldan. Kemudian Al-Imam At-Tirmizi berangkat ke ya, Irak, ya, Al-Irak, Irak wal Hijaz dan Hijaz dan mendengar daripada ulama-ulama Irak dan Hijaz dan kemudian juga Al-Imam At-Tirmizi banyak melakukan perjalanan ke berbagai negeri minal buldan ya ila ghairi zalika minal buldan selain daripada Irak dan Hijaz. Muhammad. Kemudian di sini katakan meskipun Al-Imam At-Tirmizi banyak melakukan rihlah Walam yarhal al-imam at-Tirmidzi ila Misra wa Syam. Ya. E, dan tidaklah al-imam at tirmidhi e, eh, pernah pergi ke Mesir atau ke Syam. Ya. Jadi uh, Al-Imam At-Tirmizi ini tidak pernah pergi ke Mesir dan ke Syam. Ya. Bal yurwa an ulama'i hadainil qatraini bil wasithah. Ya. Wa yaglib al-dhann aidan annahu lam yadkhul Baghdad. Gitu. Ya. E, kemudian Golabatuzon juga Al-Imam At-Tirmidzi tidak masuk ke daerah Baghdad. Idh dakhalaha la sami'a al-imam al-azima Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi besar kemungkinan Al-Imam At-Tirmizi belum masuk ke Baghdad ya. Di masa hidup beliau. Belum pernah masuk ke Baghdad. Ya. Sebab kalau seandainya pernah masuk ke wilayah Baghdad, ya, kalau seandainya pernah masuk ke wilayah Baghdad, tentu ia akan mendengar hadis daripada Al-Imam Al-Azim Ahmad bin Hanbal. Tentu ia akan menjadi murid Ahmad bin Hanbal. Walakin lam yasbut lahu sama minhu. Akan tetapi kita bisa menemukan bahwa tidak sabit ya, sama daripada uh, Ahmad bin Hambal ya bagi Al-Imam At-Tirmizi. Wa yu'ayyidu dzalika anna al-Khatib lam yadhkurhu fi kitabih Tarikh Baghdad dan Al-Khatib Al-Baghdadi tidak menyebut atau tidak mencantumkan nama beliau di dalam Tarikh Baghdad. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Imam At-Tirmizi ini tidak tidak pernah pergi ke Mesir, ke Syam dan juga termasuk ke Baghdad. Taib. وقد استغرق في رحلته الوقت الكثير يتلقى عن العلماء فجمع وصنف فأجاد وأفاد رحمه الله ta'ala maka meskipun begitu namun Al-Imam At-Tirmizi telah berkelana ke berbagai negeri telah berkelana ke berbagai negeri kemudian telah mengumpulkan dan menyusun e, banyak kitab di antaranya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah fa'ajada wa afada rahimahullahu taala maka beliau telah menulisnya dengan sangat baik telah banyak memberikan faidah telah banyak memberikan ilmu yang luar biasa rahimahullahu taala ya yeah. Kemudian suyuhuhu. Ini diantara para masyaih guru daripada Imam At-Tirmidzi. Ya. Baik. Laqad tawafa Abu Isa fil bilad wa sami'a khalqan katsiran. Ya. Jadi eh, Abu Isa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi ini telah Eh, berkeliling ke berbagai negeri dan telah mendengar daripada banyak ulama ya mendengar hadis terutama itu bahkan uh, Al-Imam At-Tirmizi ini merupakan murid Al-Imam Al-Bukhari ya merupakan murid al Al-Bukhari Taib. Namun Al-Imam At-Tirmizi juga merupakan teman uh, belajar Al-Imam Al-Bukhari ya, karena uh, eh, syaraka Al-Imam Al-Bukhari fi kathirin min syuyuhihi. Ya. Karena Al-Imam At-Tirmizi ini eh, sama-sama memiliki guru dengan Al-Imam Al-Bukhari yang sama itu Jadi gurunya sama gitu. Ya. Di antaranya adalah Muhammad Ibnu Bashar kemudian Abu Musa Muhammad ibn Musanna, kemudian Ziyad ibn Yahya al-Hassani, kemudian Al-Abbas ibn Abdul Azim al-Ambari, kemudian Abu Sa'id al-Asaj, Abdullah ibn Sa'id al-Kindi, kemudian Abu Hafs Amr ibn Ali al-Khallas, Kemudian Yakub ibnu Ibrahim Ad-Dawraki. Kemudian Muhammad ibnu Muammar Al-Kisi Al-Bahrani dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Bahkan uh, Imam Tirmidzi mengambil ilmu dari para masyaih yang uh, lebih tua daripada yang tadi disebutkan. Seperti di antaranya adalah Kutaibah bin Sa'id. Ya. Ini apa? Pengarang kitab yang masyhur ya, tentang ini tentang takwil ikhtilaf hadis. Kemudian juga belajar kepada Ishaq ibnu Rohuyah Kemudian juga belajar kepada Ali bin Hajar Al-Marwazi. Kemudian juga Imam At-Tirmidzi belajar pada Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Az-Zuhri. Dan lain-lain dan lain-lain daripada para masyayikh. Guru-guru beliau. Jadi katakan wa ghairu haula'i katsir. Ya. Dan selain mereka banyak banyak yang ditemui oleh uh, al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala Baik. Maka diceritakan juga bahkan dikatakan waqad uh, laqiya aidan al-imama Abu Dawud Sulaiman ibn al asas as-Sijistani Warwalahu fi jami'ihi. Ya. Bahkan Al-Imam At-Tirmizi bertemu dengan Al-Imam Abu Daud Sulaiman Ibn Al-As'as As-Sijistani. Pengarang Sunan Abi Daud ya. Penyusun Sunan Abi Daud. Bahkan Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Daud di dalam uh, jami' beliau. Ya. Kemudian juga wa afada fi ilalil hadis wa rijal wa fununihi minal imam Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi wa abi zur'ah al-Razi kama uh, eh, zukiro fi akhiri jamihi ya. jadi bahkan juga termasuk bertemu dengan uh, Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi dan Abu Zur'ah Ar-Razi ya ini dalam Al-Ilal dan Ar-Rijal ya. dalam masalah Ilalul Hadis dan Rijalul Hadis Baik. Nah itu tadi berkenaan dengan suyuh beliau ya. Kemudian bagaimana dengan murid-murid beliau ya? Tullabuhu maka di sini dikatakan banyak sekali eh, murid-murid uh, beliau ya dan tentu saja murid-murid beliau adalah ulama-ulama besar juga ya faminhum Abu Abbas Muhammad bin Ahmad ibnu Mahbub al Mahbubi al Marwazi ya kemudian Abu Sa'id al Haytham Ibnu Qulaib Asyasi Al-Hafiz. Taib. Kemudian Hamad Ibnu Syakir Ibnu Suwai An-Nasafi. Kemudian Abu Bakar Ahmad Ibnu Ismail Ibnu Amir As-Samarqandi. Dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Itu antara murid-murid Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala makanatuhul ilmiyah wa sana'ul ulama alaih. Kemudian bagaimana uh, kedudukan dan posisi keilmuan Al-Imam At-Tirmizi dan pujian para ulama terhadap beliau? Ya. Jadi para ulama ini telah uh, berkumpul kemudian uh, telah me, apa telah menyatakan bahwasanya uh, Imam At-Tirmizi ya telah bersaksi ya bahwasanya Imam At-Tirmizi itu uh, memiliki kemampuan ya memiliki keilmuan memiliki keistimewaan di dalam ilmu kemudian di dalam hafalan dan di dalam itkon. Jadi para ulama ini telah berkumpul ya telah bersepakat kemudian juga telah bersaksi bahwasanya Imam Tirmizi ini memiliki kemampuan dan keistimewaan di dalam ilmu, di dalam hafalan dan di dalam itkon ya. Ya. Itkon itu kemampuan untuk uh, mengolah dan uh, menganalisa Eh, berbagai keilmuan terutama dalam bidang hadis secara sempurna gitu ya. Taib. Maka terbukti kan kitab Ilal Tirmizi itu sangat luar biasa. Maka tidaklah menyelisihi sepakatan para ulama ini kecuali Ibnu Hazmin. Ya. Kecuali Ibnu Hazmin dan itu akan kita sebutkan insya Allah. Maka di antara pujian terhadap Al-Imam At-Tirmizi ini di antaranya adalah dari Abu Sa'id As-Sam'ani. Abu Sa'id As-Sam'ani uh, ia berkata bahwasanya Al-Imam uh, At-Tirmizi ahadul a'immatil ladzina yuqtada bihim fi ilmil hadis. Ya adalah merupakan salah seorang imam yang dapat diikuti di dalam ilmu hadis ya ya Sunnafa kitab al-jami' wa tawarih wal ilal tasnif rajul alim mutkin ya. ya. Wa kana yadribu bihi al-masal fil hirzi wa dabti. Yudrobu bihi. Ya. Bahwasanya al-Imam At-Tirmizi ini dijadikan contoh gitu. ya e, dijadikan contoh di dalam hifz, hafalan dan dopt gitu ya. Ya. Kemudian kata Al-Hafiz al mizi kalau tadi kata Abu Sa'ad As-Sam'ani beliau ini sebagai contoh di dalam kuatnya hafalan dan ketajaman berpikir. Ya. Kalau kata Al-Hafiz al mizi beliau ini termasuk imam hafiz yang istimewa gitu ya. Dan termasuk di antara uh, apa kemanfaatan yang telah diciptakan oleh Allah bagi kaum muslimin. Taib. Kemudian berkata Az-Zahabi Al-Hafiz Al-Ilm Abu Isa At-Tirmizi. Ya. Sahibul Jami Siqah alaih. Imam At-Tirmizi itu Siqah dan kesikohannya ini mujma alaih. Taib. Wa Mubarak Ibn Asir berkata Mubarak Ibn Asir ahadul ulama il hufaz al-a'lam ya Al-Imam At-Tirmidzi ini termasuk ulama hafiz yang uh, luar biasa yang keilmuannya itu mendunia ya. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Walahu fil fiqhi yadun solihah. Bahkan tidak hanya di dalam masalah hadis, termasuk di dalam uh, eh, fikih, beliau memiliki uh, jasa yang luar biasa, karya yang bermanfaat. Baik yang bisa diambil manfaatnya di dalam masalah fikih oleh kaum muslimin ya. ya. Karena kan Sunan At-Tirmizi itu kan disusun ya Al-Jami At-Tirmizi itu disusun dengan abwab ini apa? yang mengikuti metode ini fukoha ya. Jadi kitab hadis yang bisa diarahkan sebagai kitab fikih. Ya. Waqala Ibn Hibban berkata Ibn Hibban ya uh, eh, Imam At-Tirmizi ini termasuk orang yang banyak menulis kemudian menyusun kitab eh, kemudian telah banyak menghafal dan menguasai berbagai keilmuannya. Baik. Kemudian Al-Hakim berkata, ya aku mendengar Umar ibn Alaq berkata Al Imam Al Bukhari wafat ya dan tidak ada orang yang menggantikan beliau di Khurasan e, seperti Abu Isa fil ilm wal hifz wal wara' wal zuhud ya Baik. Jadi uh, Al Imam Al Bukhari wafat kemudian uh, dan tidaklah ada yang menggantikan seperti halnya Abu Isa At-Tirmizi di dalam al-ilm wal hibs wal wara wal zuhud dalam ilmu dalam hafalan dalam kewaraan dan dalam zuhud kezuhudan baik Al Imam At-Tirmizi Eh, di akhir hidup beliau beliau banyak menangis ya sampai-sampai beliau eh, di akhir hidupnya dalam keadaan buta wabakia doriro ya kemudian eh, berkata Al Bukhari ya terhadap Al-Imam at tirmizi Man bika aksar mimman tafa'tu tafa'ta tabi Ya. Ya. Man tafa'tu bika aksaru mimma uh, eh, intafa'ta bi. Jadi man tafa'tu bika itu masih adalah uh, apa yang aku bisa ambil dari engkau ya lebih banyak daripada apa yang bisa engkau ambil dariku begitu ya. jadi kemanfaatan yang bisa aku ambil dari engkau itu lebih banyak daripada kemanfaatan ilmu yang engkau ambil dariku gitu subhanallah ini ini pujian daripada guru terhadap murid ya. pujian daripada guru terhadap murid Baik di catatan kaki di sini dikatakan unzur terjemah Tirmizi fi tahdzib tahdzib wa ghairihi. Ya, bisa dilihat di dalam kitab tahdzib tahdzib dan selain itu. Kemudian waqala Abu Isa nafsuhu an kitabihil jami' al-ma'ruf bi sunan Tirmizi. Ya. naftu hadal kitab وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ya uh, ah. insya Allah ini berkenaan dengan al jami at tirmizi ya jadi uh, Abu Isa Muhammad ya Ibnu Isa at tirmizi ini mengatakan aku mengarang kitab ini Kemudian aku tunjukkan kepada ulama Hijaz dan Irak dan Khurasan. Maka ulama-ulama itu meridai kitab tersebut. Ya. Dan orang yang memiliki kitab ini di rumah eh, mereka masing-masing, maka seolah-olah di rumah beliau itu ada nabi yang berbicara itu ya. Itu eh, berkenaan dengan bagaimana ridhonya para ulama terhadap karya-karya Al-Imam At-Tirmizi termasuk diantaranya adalah Asyamail. Ya. Itu uh, eh, diantara ulama uh, yang memuji Al-Imam At-Tirmizi bahkan pujian itu berasal dari gurunya sendiri yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala anhu. Nah, lima matir midi, ya. Meskipun beliau eh, termasuk di antara ulama yang luar biasa hebat di dalam masalah ilmu hadis termasuk yang mumpuni ya, hafiz dan sifah ya akan tetapi uh, lima Tirmizi ini uh, termasuk di, di kalangan ulama mutasahil ya mutasahil maknanya adalah uh, agak longgar di dalam penilaian hadis dalam tasih dan uh, ini apa dalam tasih hadis gitu.